segala sesuatu yang mengarah kepada kekafiran biarpun masih jauh tapi ini berbahaya ini menuju kekafiran tidak deh daripada saya kebablasan ke sana begitu juga kisah yang akan kami sampaikan Valentine Day itu bukan budaya orang beriman dan itu mengagungkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan agama kita Bahkan mengagumkan seorang tokoh yang tidak pernah kenal Nabi Muhammad. Tokoh kafir. Kalau dikembalikan kepada usul sebelumnya ada beberapa cerita tentang Valentine D. Itu adalah semuanya mengarah kepada kekafiran. Baik. Artinya, kalau kita memang punya iman, tentu kita berhati-hati. Tidak akan kita masukkan anak kita kepada urusan ini. Tapi kan hanya ngikut-ngikut saja. Nah, sama. Ngikut-ngikut kayak deket-deket dengan orang yang algojo yang bakal masukkan ke api tadi. Diam-diam ke bawah nanti. Apakah setiap orang yang merayakan Valentine jadi kafir? Oh, enggak. Sebab orang yang deket-deket ke api tidak berarti di dalam api. Cuman pada suatu ketika bisa kecebur dalam api. Tidak. Akan tak, ya. Eh, orang itu kan tidak sampai dikatakan kafir. Akan tapi mengagungkan syiarnya orang kafir. Mungkin pergeseran nilai itu perlahan tiba-tiba apa? Keluar dari iman. Na'udzubillah. Lah kalau memang kita mengatakan atau meyakini bahwasanya keimanan adalah penting, kekafiran adalah mengerikan, orang akan berhati-hati. Tidak akan dari umat Islam yang ikut Valentine Day. Dan tidak perlu kita mengadakan di hari itu acara biarpun di, dibentuk. Tidak perlu kita mengadakan acara Valentine Day diisi dengan acara pikir dan sebagainya. Kalau kita mengadakan acara itu jangan pakai label Valentine Misalnya ada maulid Nabi tapi tidak usah pakai label Valentine pendek. Baju pink nggak ada masalah dipakai hari ini dan seterusnya. Tidak apa baju pink warna merah putih kuning hijau tidak ada larangan dari Nabi SAW cuma tanggal 14 hentikan baju pink disimpan. Supaya kita tidak mengagungkan syiarnya orang orang Valentine Day. Apa yang terjadi dalam Valentine Day? Pertama mengagungkan budaya bukan budaya kita. Mengagungkan orang yang tidak sujud dan tidak kenal Nabi Muhammad. Orang yang tidak sujud kepada Allah tidak kenal Nabi Muhammad SAW. Kemudian lebih dari itu, kegiatan yang dilakukan umumnya seperti apa? Bagaimana sebuah hotel berani memberikan diskon 50% bagi sepasang pasang kekasih? Oh, maksudnya apa ngajari berzinaan dan begitu seterusnya. Ini adalah bukan budaya umat Nabi Muhammad SAW. Kalau anda punya iman, maka ketahuilah anda tidak akan rela diri anda jangankan diri anda tetangga anda pun tidak bakal rela anda kenapa ini akan masuk dalam api neraka ini hanya sekedar mengukuhkan karena bahasan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Jangan sampai ada dari anak kita dikhawatirkan ada bangga dengan program tersebut, dengan acara ini sehingga kebanggaannya bukan kepada Islam lagi. Dicabut nyawanya hari itu langsung neraka jahanam selama-lamanya. Karena apa? Hatinya munafik dan itu kafir yang tersembunyi. Biarpun hari tadi pagi dia sholat subuh. Kenapa? Kekagumannya. Tidak boleh kagum sama sekali dengan program Valentine Day.